mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Pandawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasai. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Badannya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilani, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Radu dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-735 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Iwan Dahlan sebagai Kisambi, Endang Sakita sebagai Nyai Sambi, Kristiana sebagai Lambang Sari, Aris sebagai Kaci, Herman sebagai Kiai Pangon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Gatsih mempertajam pendengarannya. Ia kemudian bangkit dan berdiri serta berjalan dengan hati-hati kembali ke arah lorong yang memanjang ke barat. Pamegatsih yang telah ketempatan Raja Mata Durga itu melangkah dengan hati keruh dan sikap yang beringas. Niatnya telah bulat, membuat jejak yang menjijikkan. Dalam pada itu, Badrawati. Aku mempunyai sebuah dugaan. Akan tetapi, aku tak tahu apakah dugaan itu benar atau tidak, Paman. Ini hanya sebuah perhitungan yang belum tentu. Katakanlah. Paman bisa menebak apakah kira-kira yang akan dilakukan pemegasi itu setelah ini. Melarikan diri. Iya. Ia menyadari hal itu. Melarikan diri dari kita adalah hal yang sebaik-baiknya. Karena jika pemegasi itu sampai berhasil kita temukan, ia tahu artinya sebuah bencana baginya. Lalu? Mari kita berpikir dengan menggunakan cara berpikirnya, Paman. Cobalah Paman menebaknya. Ya, aku kira ia akan melarikan diri sejauh-jauhnya. Itu salah satu kemungkinan, Paman. Namun, aku juga melihat kemungkinan yang lain. Kemungkinan apa, Badrawati? Saat ini dia merasa sakit hati. Ia sangat kecewa karena kegemarannya dihalang-halangi. Bukan sekedar kecewa, namun bahkan telah berubah menjadi dendam. Hmm. Lalu? Kemungkinan yang paling masuk akal, tidak bisa tidak, adalah melanjutkan apa yang menjadi niatnya. Betul juga. Jika perhitungan ini benar, kita harus mampu menebak siapa kira-kira akan didatanginya. Anak-anak gadis Kiai Pangun. Tidak mungkin, Badrawati. Iya, itu sama halnya dengan kutuk marani sunduk. Sama dengan mendekati bahaya. Tentu gadis yang akrab dengan Mangesti dan Sesanti itu. Tepat. Lambang Sari. Gadis yang itu bernama Lambang Sari bukan? Iya. Aku kira jika Pamagasi benar-benar akan melakukan hal itu, Lambang Sari itulah yang pasti akan didatanginya. Kau benar, Badrawati. Kita jebak dia. Cukup aku saja, Paman. Aku mencemaskan keadaan Bibi Pinaka. Aku persilahkan Paman kembali. Biar aku sendiri akan menunggu Paman Gatsi di pekarangan rumah gadis itu. Baiklah. Kita berpisah, Paman. segala macam kemungkinan. Kiai Sambi, suasana tak kalah tegang. Suara orang yang bertarung itu lamat-lamat sampai juga di rumah orang itu. Kiai Sambi yang resah karena telah mendengar berita pematik kembang lepas lagi, segera mempersiapkan diri. Ki Sambi berjaga-jaga di halaman rumahnya dengan memegang pedang telanjang. Ki Sambi terkejut ketika dari kegelapan malam muncul sosok bayangan mendekatinya. datang, Kiai. Iya, iya. Namun, bolehkah kita membicarakannya di dalam rumah? Kita jangan berbicara di luar. Oh, oh mari, mari. Mari anak biar Badrawati. Ayo silakan. Ayah, bagaimana ayah? Ada apa? Uh, Ada apa, Kiai? Aku belum mengetahuinya, Nyai. Anak Ger Badrawati ini belum menjelaskan. Eh, eh, ada apa? Ada apa, Badrawati? Tenanglah, Kambo. Beri kesempatan aku akan menjelaskannya. Ah benarkah pemetik kembang itu lepas lagi? Benar, Nyai. Eh? Ah. Lalu, itulah sebabnya aku datang menemui Bibi. Bagaimana? Katakan apa yang harus aku perbuat, Badrawati. Katakanlah. Pamagati telah melarikan diri. Hal itu memang sangat aku sesalkan. Aku menduga yang merasa sakit hati dan dendam akan datang kemari untuk melanjutkan niatnya tidak mau. Aku tidak mau. Justru itulah Bibi. Aku datang untuk menjebaknya. Mohon Paman dan Bibi menuruti petunjukku. Baik, baik. Kami semua percaya sepenuhnya kepada anak Ker Badrawati. Apapun yang akan kau lakukan, itu semua demi kebaikan kami. Aku persilahkan Paman dan Bibi tidur sebagaimana biasanya. Paman dan Bibi berbuat seolah-olah tidak cemas lagi karena Paman Gati telah tertangkap. Iya, iya. Lalu? Kang Bolang Mangsari, aku persilakan untuk tidur di biliknya. Aku yang akan menjaganya. Jika perhitunganku tak salah, maka aku yakin pemetik kembang itu akan datang kemari. Jika ternyata ia memiliki mendatangi gadis yang lain, maka nasib gadis itulah yang buruk. Bagaimana? Kiai, bagaimana? Ah, anak Gerbadrawati tentu telah mempunyai perhitungan yang cermat, Nyai. Kita ikuti saja petunjuknya. Oh, waktunya tinggal sedikit, Kiai. Oh iya iya iya, mari, mari, mari Nyai, ayo. Sambi dan Nyai Sambi menuruti petunjuk Badrawati. Keduanya berpura-pura tidur. Namun justru karena menyadari adanya bahaya, jantung Kisambi dan istrinya bagaikan dipacu. Badrawati tersenyum manakala mampu menangkap desah nafasnya. Sementara itu di dalam biliknya, Lambang Sari melaksanakan petunjuk Badrawati. Lambang Sari tak kalah tegang pula. datang, Bu. Bagaimana kalau ia benar-benar muncul? Itu yang justru aku harapkan. Aku menginginkan ia benar-benar datang. Dan tak tahu kalau aku berada di sini. Jika ia tahu aku berada di sini, mungkin ia akan lari terbirit-birit. Ia akan ketakutan melihat ujung cambukku ini menggeliat. Aku, aku tidak akan mengalami hal yang buruk, bukan? Jika sampai pemegasi itu menyentuh kulit Kanggo, maka sebagai penukarnya, aku akan meretakkan kepalanya. Jika ia sampai merontokkan selai saja rambut Kang Bo, maka aku akan memecahkan kepalanya. Retak kepala dan pecah kepala. Sama-sama tidak menyenangkan, bukan? Uh, tetapi... Sudahlah, jangan cemas, Didi. Dan aku minta kita jangan berbicara lagi. Keparat itu mempunyai telinga yang amat tajam. Jika ia mendengar aku berada di sini, ia akan lari terbirit-birit. Silakan Bibi menenangkan diri. Aku akan berada di luar. Aku takut berawati. Diamlah. Ah, Pinaka. Bagaimana Pinaka? Ia melarikan diri. Damar tahun? Si mata tiga membawanya. Mata tiga? Iya. Nyai Durga pada Pandari? Iya. Oh, Durga pada pandai. Ia muncul lagi. Ah. Eh, kau, ah. kau kenapa? Tolong jaga aku. Aku akan, Aku akan menenangkan jantungku. Jantungku berlarian. Baik, akan aku lakukan. menjadi cemas melihat keadaan Pinaka Swasti Ratu. Sudut bibir perempuan itu melelehkan darah merah. Pinaka yang terluka di bagian dalam dadanya itu segera duduk bersila. Tari Angon segera mempersiapkan diri, menjaga berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Suasana yang sepi dan tak terdengar lagi pertarungan itu menyebabkan Kiai Pangon berani keluar. Dengan diikuti oleh Ki Demang, Kiai Pangon mendekat Bagaimana anak mas? Si siapa dia? Perempuan ini membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Ia terluka, Paman. Oh, di, di, dia itu siapa? Dia sahabatku, Paman. Ah, lalu me, me, mereka yang berkelahi melawanmu itu siapa, anak mas? Mereka kawan-kawan si rambut putih. Kedatangannya adalah untuk menyelamatkan si rambut putih itu, Paman. Oh, lalu anak Ger Padrawati dia sedang mengejarnya. Eh, K katakan kepada aku anak Mas Lariamon, apa yang harus kami lakukan? Persilahkan orang-orang yang membawa obor itu untuk berkumpul saja di rumah Kian. Apa yang mereka lakukan itu justru membahayakan mereka, Paman. Iya. Di luar sana, orang-orang tak dikenal dan berkemampuan tinggi sedang berkeliaran dan bisa membahayakan mereka. Oh, baik, baik. Hei, Kalian semuanya kemari. Ayo kemari. Keadaan masih berbahaya. Aku minta kalian semuanya masuk ke dalam pendopo rumahku. Orang-orang yang mengacau ketemangan kita itu semuanya berilmu tinggi. Ayo, Masuk semua ke dalam pendopo. Baik, baik. ini. Bagaimana Badrawati? Diamlah kamu. Aku telah mendengar dengus nafasnya. Dia sekarang berada di dalaman. Aku takut Badrawati. Diamlah kamu. Ia amat tajam. Ia akan bisa mendengar pembicaraan kita ini. Ya, aku, aku akan diam. Iya, Jamna kamu. segera mempersiapkan diri. Tangan kanan memegang pangkal cambuk. Tangan kiri menggenggam sebuah pisau yang siap melesat menggapai korbannya. Badrawati mengetrapkan kemampuan anehnya. Sebuah kemampuan yang bisa menyadap segenap suara yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya pemegat siang hinggap di sebuah dahan tidak menyadari kalau dirinya sedang diintai. cermat Madrawati terus mengikuti perkembangan yang terjadi dengan melekatkan jari telunjuk pada bibir. Badrawati yang berdiri di sudut ruang meminta kepada Lambang Sari agar tidak berbicara. Jantung gadis yang ketakutan itu bagaikan berlarian. Padrawati memegang cambuknya semakin erat, sementara ujung pisau yang berada di tangan kirinya mulai membara. Ujung pisau yang akan siap melesat itu mulai membara. Dengan cermat, Padrawati terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Dengan melekatkan jari telunjuk pada bibir, Padrawati yang berdiri di sudut ruang meminta kepada lambang Sari agar tidak berbicara. Jantung gadis yang ketakutan itu bagaikan berlarian. Padrawati memegang cambuknya semakin erat, sementara ujung pisau yang berada di tangan kirinya menyala kemerah-merahan. Ujung pisau yang akan siap melesat itu mulai membara. tidak ditunjukkan kepada kamu Lambang Sari. Akan tetapi lebih tunjukkan kepada Kiai Sambi dan istrinya. Baik, aku tidak keberatan dengan ilmu sirap itu. Silahkan saja menggunakannya. Aku tak merasa keberatan. Ya. aku mengantuk sekali. Ah, tiba-tiba saja mataku menjadi Mataku berat sekali. Ah, kantuk ini datangnya mendadak sekali. Ya. Oh. Aku juga. Aku pun mengantuk tak ketulungan, Kiai. Iya, aneh sekali. Mengapa mataku menjadi sangat berat seperti ini? Ah, mengantuk sekali. Aku juga, Kiai. Aku sangat mengantuk. Mataku tak bisa kusangka. tempat tidur Nyai dan Kiai Sapi. Tidurlah dengan nyenyak serta bermimpilah yang indah-indah. Ojo alok kelana anak wakan berlayar. Hop! siap menunggumu di sini. sedang gelisah menunggu kehadiranku. Kau mungkin sedang berharap aku muncul dan segera membusai rambutmu. Meraba segenap kulit tubuhmu. Aku datang lambang sari. Aku datang untuk memenuhi keinginanmu. Ah, siapa itu? Dia. Ini aku datang. Ah, kau? Aku datang. Sabarlah. Aku datang, sayang. Sari seperti akan rontok karenanya. Namun dari sudut, Padrawati memberi isyarat dengan menempelkan jemari telunjuknya ke mulut, meminta kepada gadis itu untuk tenang. Dinding kayu itu pun dengan mudah telah dibuka oleh Pamagasi. Kau tak perlu merasa cemas, Lambang Sari. Semuanya akan berlangsung dengan baik. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Hmm? Kau memang sedang menungguku, bukan? Uh, ah, uh, eh, iya, iya. Kau tahu apa yang aku kehendaki? Uh, uh, aku... Kau tentu sudah tahu apa yang aku kehendaki, Lambang Sari. Mari kita lakukan. Hmm? Aku akan menjadi lelaki yang paling bangga di dunia ini karena menerima penyerahan dan kau akan menjadi perempuan yang paling bangga karena memiliki sebuah kenangan yang paling indah dan tak akan terlupakan hingga kapanpun. Aku juga menunggumu, Mama Gatsi. ini. mana? kekuatan yang dimilikinya. Tamagotchi mencoba menghindar, tetapi kelihat ujung cambuk itu mampu menggapai wajahnya. Tamagotchi yang masih belum sadar sepenuhnya terjengkang menjebol dinding dan terguling-guling. Pisau dari tangan kiri Badrawati dengan telak-telak menyengat dada kanannya. Bagaimana rasanya kau gaji. Iblis, berdebah. Iblis kau. Kaulah yang sebenarnya iblis. Aku telah berulang kali mengatakan hal itu. Akan tetapi, kau masih belum juga menyadarinya. Jika orang ini tidak aku bunuh, maka bencana yang berkepanjangan masih akan terjadi dan menimpa gadis-gadis yang lain atas nama kebenaran, atas nama para gadis yang telah menjadi korban kebiadapannya, atas nama mereka yang telah disakiti hatinya. Aku akan mengantarkannya, menjenguk gerbang kematiannya. Akan kubelah dadanya dengan cambukku. Yeah! apa yang kau lakukan terhadap anakku? Aku akan membantu menyempurnakan kematiannya. Sayang paman keburu datang. Kalau tidak, dia sudah modal tertimpa cambuku. Kasihan. Lihatlah dia paman Panji Sakran. Dia sekarat dan sangat kesakitan. Aku harus menolongnya dengan mempercepat kematiannya. Kurang ajar kau setan cilik. Adikmu itulah yang sebenarnya tindak dan perbuatannya kurang ajar, Paman di mana-mana ia merusak perempuan. Baru saja ia akan menudai seorang gadis, maka aku terpaksa berbuat kejam kepadanya. Dan sayang sekali, sebagai kakaknya paman tidak menasihati atau melarangnya, akan tetapi malah membiarkannya. Kurang ajar, aku bunuh kau. Boleh. Mati pun sebenarnya aku telah siap dari dulu. Kalau ternyata paman berhasil membunuhku, aku tak merasa keberatan mati di tangan pemilik Aji Condo Birowo yang menggentarkan tentu merupakan suatu hal yang membanggakan paman. Aku tak takut sama sekali. Jangankan hanya kau, bahkan andai kata si mata tiga itu muncul juga di tempat ini dan menghujaniku dengan kekuatan dahsyat yang melesat melalui mata di keningnya, aku tak akan gentar. Aku tak akan mundur sejengkal sekalipun. Kau akan mendapatkannya bocah tengik. Kau berada di sini juga. Kau ingin merasakan bagaimana rasanya tertimpa kekuatan mata Durga. Baik, aku penuhi. Kau akan mendapatkannya. menjadi amat gugup ketika dari kegelapan malam muncul seorang perempuan yang cukup dikenalnya. Perempuan itu adalah Durga Parapandari, titisan sang waragannya. Dengan langkah yang tenang, perempuan itu melangkah mendekati tubuh Pamegasi yang tergeletak tak sadarkan diri. Dan dengan tatapan mata yang sirip, umat Durga memandang Badrawati Dengan dahsyat dan berasa matanya yang ketiga yang berada di tengah-tengah kening itu, aku tidak boleh asal-asalan. Aku akan mencoba mendahulinya dengan pisau-pisau terbangku. Hari ini hari Taliwangke, bocah cilik. Kau tahu apa arti Taliwangke? Tidak. Hari Taliwangke adalah hari yang tidak baik. Hari Taliwangke juga disebut hari Naas. Setiap orang memiliki hari tali wanggai yang berbeda-beda. Jika seseorang terjebak masuk ke dalam hari tali wangkai, maka menghindar kemanapun ia takkan bisa lepas dari sandungan. Dan hari ini adalah hari tali wangkaimu bocah cilik. Setiap langkah dan gerak selalu dibayangi sandungan. Kau memang bocah yang luar biasa. Hingga akulah yang harus menjadi sandungan petualanganmu. Sudah siapkah kau bocah cilik? Kau benar-benar ingin merasakan dahsyatnya mata durga. Kawan, aku benar-benar tahu kalau perempuan bermata tiga ini berada di sini. Oh, ia mengusap kening. Aku tak boleh terlambat. Katakan sekali lagi, kau ingin merasakan dahsyatnya mata durga? Ya! ya! Pisauku meledak. Ini lagi. Usahaku ya, sia-sia. Kedua pisau terbangku langsung meledak tersentuh garis pandangan matanya. Mana pisau terbangmu yang lain? Baru dua yang kau coba. Mana yang ketiga dan keempat? Melarikan diri, menghindar. Apakah aku harus melarikan diri, meninggalkan tempat ini? Tidak, tidak mungkin. jika itu aku lakukan, maka Kisambi dan keluarganya yang akan bernasib malam menerima kemarahannya. Aku boleh buat? Aku harus menumpukan harapan pada ujung cambukku ini. Semoga air dan cambukku mampu menyentuh mata aneh di keningnya itu. Kalau aku harus mati, apa boleh buat? Matilah kau di tanganku bocah setan. hati menggigil dan merasakan jantungnya bagaikan diremas manakala selarat sinar yang muncrat dari mata Durga itu menjamah tubuhnya. Badrawati yang kemudian berusaha berguling menghindar, merasakan lecutan cambuknya seperti menghantam sebuah tabir kasat mata. Tak terlihat namun ada. Badrawati menjadi gugup ketika umat Durga itu telah siap menyerangnya lagi dengan tatapan matanya. kiranya mampu menggapai tubuhku, aku akan retak. Iya. Kau pikir kau akan bisa lepas dariku? Matilah kau di tanganku. Yeah! mau lari kemana bocah tengil? Ya? Aku tak mau didului serangnya. Aku justru harus berada di dalam jarak dekat dan menyerangnya bertubi-tubi. Raja Kalacakra tak akan mampu melindungimu bocah sialan. Matilah kau di tanganku. Aku akan menyerangnya dari jarak dekat. Yeah! Maka para bandari membutuhkan waktu sesaat untuk menyiapkan serangan dahsyatnya yang mengalir melalui matanya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Badriawati untuk melenting cepat dan mengayunkan dampuknya. Sebuah ledakan tepat di dekat telinga umat Durga para bandari telah membuyarkan pemusatan pemikirannya. Nah, apa yang akan dilakukan Durga para bandari dan mampukah Badriawati menghadapinya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.